siapa yang memberikan hidayah pemberi hidayah siapa dalil ad-dalil ya Zulfa yang memberikan hidayah adalah Allah dalilnya apa Hah? May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Dalil yang lain. Muiz. Allah yahdi man yasha. Yang memberikan makan siapa? Dalil. Jangan lihat. Hah? Irfa sautak. Ya ibadi, nam inakum ja'a illa mat'amtuhu, amuni. Dalil yang lain. Eh Muhammad, Allah yang memberikan makan Ezber eh, Tafi Anda Rasak ya, umum yang khusus Anda ini umum Rizki sama sama umum yang khusus walladhi huwa iya ta'imuni awaskin baik yang memberikan ampunan siapa yang memberikan ampunan pendeta, kiai, siapa yang berikan ampunan? Hah? Dalil. Dalil. Hah? Dalilnya Muhammad Anda Rahman Habib Berikutnya Barat Nah berikutnya Salam. Hussein. Man yaghfir dhunuba illa Allah. Mengampuni dosa adalah Allah. Wallazi atma'u ay yaghfir rabbi khati'ati yaumiddin. <coughs> Jadi bukan sebagaimana orang Kristen ketika bertobat kepada Allah datang ke pendeta. Setelah itu membawa harta benda yang banyak <clears throat> menebus dosa dosanya kan demikian hal berikutnya ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana fil dhunuba jami'a fastaghfiruni afir lakum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari dan di siang hari. Dan saya memberikan ampunan semua dosa. Maka engkau minta ampun kepada diriku, kepada Allah. saya aku berikan ampunan kepada kalian. Dalam hadis Ya sudah. Nah, kalian hafal Allah yumsitu yadahu bil lail yaitu musian nahar wa yasbud wa yabsud yadahu bin nahar liyatub musian lail Sesungguhnya Allah mendangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan do nah perbuatan dosa di siang hari dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan ampunan kepada pelaku dosa di malam hari. Hatta tatlu' syamsi maghribiha sampai terbitnya matahari dari barat. Dan kita mengetahui keutamaan orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi imanihim yaquluna rabbana Naam اغفر لنا ورحمنا إنك على كل شيء قدير Hah? Nah, nah, yaqulu rabbana atsmina nurana fulana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surah apa ini Ibrahim? Hah? At-Tahrim. Baik. <laughs> Yaqulu rabbana atsmina lana nurana wa fulana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini <clears throat> memberikan penjelasan wahai orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian dalam surga. Di mana hari tersebut tidak ada kesedihan bagi orang beriman dan orang-orang beserta Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Wahai oh, Rabb kami, sempurnakan cahaya kami dan ampuni dosa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mampu atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surga. Ini bagi yang bertobat. Dalam surah Maryam Allah sebutkan فخلف من بعد مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة wa la yuzlamuna syai'a jannati adain allati wa'ad ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizqum fiha bukratan wa asiya ini dalam surah Maryam maka akan ada kelompok manusia yang setelahku mereka itu menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka akan menjadi orang yang menyeleweng. Ini bagi orang yang menyanyikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga. Nah, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Surga yang di dalamnya Allah berikan janji bagi mereka-mereka yang beriman kepada al-ghaib. Dan itu pasti akan terjadi. Surga yang di dalamnya mereka itu tidak mendengar perkataan yang sia-sia kecuali keselamatan. Nah, ini janji Allah bagi mereka yang bertobat kepadanya yang sebelumnya mereka senantiasa menyanyikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim, "Yadhaqullahu ila rajulain yaqtul ahaduhuma al-akhar fa yadkhulan al-jannah." Allah tertawa dengan dua orang. Dua orang yang bagaimana ini? Yang saling membunuh. Namun keduanya masuk surga. Bagaimana saling membunuh? Masuk surga. Fayuqatil hadza bisabilillah fayuqtal. Yang satu orang ini berperang di jalan Allah kemudian dibunuh. Fayatubullahu al-qatil. Lalu pembunuh tersebut bertobat kepada Allah. Fayuslim Fayustasyad dan masuk Islam dan juga mati syahid. Jadi dua orang yang saling membunuh. Yang pertama dia berperang di jalan Allah Kemudian dibunuh duluan. Ternyata pembunuhnya bagaimana? Pembunuhnya bertobat kepada Allah. Masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan mati syahid. Bagaimana? Sama-sama membunuh, ternyata dua-duanya masuk surga. Ya, saling membunuh. Ini menjadikan Allah tertawa melihat hambanya tadi. Ya walaupun sudah membunuh orang beragama Islam, tapi kalau bertobat, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan kita mengetahui bahwasanya bertobat itu berkaitan dengan dua perkara kepada Allah dan kepada manusia. Dosa yang dilakukan karena nah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang tidak melakukan sholat. Bagaimana bertobatnya? <clears throat> Orang yang sebelumnya tidak sholat, bagaimana cara bertobatnya? Tinggal lakukan sholat, ya enggak? Lakukan sholat. Sudah sudah terpenuhi. Nah, sebelumnya tidak sholat, kemudian sholat. Ini perbuatan dosa. Begitu sholat, maka sudah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebelumnya minum khamr. Bagaimana cara bertobatnya? Tinggalkan khamr. Sebelumnya sering melakukan perbuatan zina. Selesaikan dengan melepaskan dari perbuatan zina. Sebelumnya juga tidak berpuasa. Bertobatnya dengan berpuasa wahakala. Yang lebih rumit kalau berkaitan dengan manusia. Diperhatikan berarti orang kan, kan, sini dulu ini berdiri ini. Perhatikan. Kalau berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum manusia tersebut dalam keadaan ridha jadi misalnya kita pernah memukul seorang, nah, memukul seorang. Bagaimana cara bertobatnya? Kalian minta maaf kepada orang tersebut. Aku dulu pernah memukulmu. Sekarang saya minta maaf. Kalau orang tersebut tidak terima, maka kalian harus menyiapkan diri Sudahlah kalau nggak terima pukul saya, misalnya. Nah pukul saya. Tapi kalau terima ya sudah, enam selesai. Jadi orang yang pernah memukul orang lain, pernah memukul orang lain, tidak cukup mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak begitu. Harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, pernah mencuri hartanya. Walaupun tiap hari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai salat. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sampai mengembalikan curiannya. Atau orang tersebut merelakan barang yang dicuri. Tentunya ini muskilah. Dulu pernah kita mencuri Sementara alat tersebut tidak diketahui kemana arahnya. Nah, seperti para korupsi itu, ham korupsi. Setelah itu pergi ke Singapura misalnya. Ya, nah, ternyata tidak diketahui lagi dia berbuat kepada siapa. Ya demikian dari dengan beberapa cara. Cari ahli warisnya kalau masih ada. Nah, kalau orangnya masih ada, berikan langsung kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak ada, berikan kepada ahli warisnya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, engkau mengeluarkan harta benda sesuai dengan kadar yang kau curi. Jadi misalnya mencuri 250 juta. Engkau keluarkan harta 250 juta dengan tujuan ini adalah sodakohnya untuk fulan orang yang dicuri tersebut nah, ini berat demikian pula berkaitan dengan ghibah nam ghibah apa itu ghibah zikru akhaka fima yakrah menyebutkan saudaramu apa yang dia tidak suka jadi misalnya eh hibah tentunya orang yang tidak ada. Kalau orangnya ada, ini namanya celaan. Nah, pincang misalnya kepada orang tersebut. Bagaimana namanya? Celaan. Tapi kalau orangnya tidak ada, dasar pincang itu. Nah, dasar pincang. Ini semacam celaan. Nah, apa? Hibah. Karena orangnya tidak ada. Atau menyebutkan itu kurus, eh, makanya banyak itu. <laughs> itu kurus tapi makanya banyak. Kira-kira kalau mendengar orangnya senang apa tidak senang? Orangnya setuju tidak kira-kira? Tidak suka. Itu ustadz tidak punya adab itu, akhlaknya jelek. Kalau di depan hadapannya bagaimana? Namanya ini syatem, celaan. Tapi kalau orangnya tidak ada bagaimana? Namanya ghibah. Namanya ghibah. Atau mengatakan lagi, itu ustadz ilmunya banyak tapi belum dewasa. Nah, ini juga namanya ghibah. Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya itu dengan meminta keridoannya. Itu kalau mungkin menjadikan orang tersebut itu ridho. Nah, Ustaz saya dulu men, e, menghibah dirimu, demikian demikian. Nah, akan tapi kalau seandainya menyebabkan orang tersebut semakin marah, nah, maka cukup bagi kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kebaikan orang tersebut. Nah, seperti yang juga mendoakan kepada orang yang telah kita gibahi atau mintakan ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Itu caranya. Eh tidak tidak cukup sekali kalau berkaitan dengan manusia hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mafhum kalam? Nah. Akan tapi nanti kalau seandainya yang tersebut itu minta ganti rugi Di dikarenakan kita ghibah tadi minta maaf ternyata dia minta ganti rugi oh ini gara-gara kamu ternyata ya sehingga usaha saya ini bangkrut karena kamu bilang saya punya tuyul sehingga orang tidak mau beli ke toko saya kalau begitu kamu harus membayar 100 juta bagaimana ya harus mau 100 nah, juta. Namun kalau ini benar-benar yang menjadi penyebab apa? Menjadi penyebab tadi ribahnya tadi. Tapi kalau ada penyebab yang lain, kalian bisa Nah, istilahnya adu banding. Bukan hanya ini saja. Ini misalnya, eh, karena kamu juga tidak amanah. Ini buktinya banyak orang protes kamu jual barang-barang yang sudah basi. Nah, kamu juga menipu. Jadi bukan hanya sekedar riba ini saja menyebabkan kamu bangkrut. Nah, jadi bisa misalnya naik banding istilahnya. Ini berkaitan dengan bertobat kepada manusia. Nah, minta minta am kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Jadi Allah tidak akan mengampuni sebelum manusia tersebut ridho. Sudah saya jelaskan hadis ya Rasulullah, "Ara'aita in itu aina ana qala fil jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya berperang? Saya ini di mana? Rasulullah mengatakan engkau di surga. Orang tadi mengulang kembali. Ya Rasulullah, ara'aita in itu aina ana? Wahai Rasulullah, kalau saya itu dibunuh di medan laga perang, di mana saya qala fil jannah? Diulang sampai tiga kali. Illa dain. Fa inna Jibril akhbarani bidzalik, kecuali hutang. Karena Jibril telah memberitahu kepada saya. Jadi hutang nanti yang mulki apa? Berdiri berdiri, harus berdiri. Madaknya kemana? Berdiri. Jadi hutang menyebabkan penghalang untuk masuk surga sampai ditunaikan nanti hutangnya. Nah, kalau nanti di akhir, bagaimana cara kalian membayar hutang? Tidak oh, punya duit. Ya mah? Manusia nanti dibangkit dalam keadaan yusr nas hufatan uratan hurla Manusia dibangkitkan yang kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan. Mau menebus pakai apa? Oh, tidak punya duit, tidak punya pakaian, sandal aja tidak punya. Nah, bagaimana? Tentunya akan diambil kebaikan-kebaikannya yang telah ia lakukan. Mungkin hasil jihadnya diambil sebagian kepada orang yang nah, dia ini pernah berhutang kepadanya. Ini yang memukul dia demikian sebenarnya hadis Abi yang ma'ruf. Sudah kita jelaskan. Ini berkaitan dengan manusia. Sekali lagi, berkaitan dengan manusia itu lebih sulit daripada berkaitan dengan Allah Subhanahu Jadi harus betul-betul menyelesaikan urusan kepada manusia tersebut. Tidak hanya sekedar tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, Di sini nanti yang pernah berlaku zalim kepada manusia, yang pernah mukul misalnya, dia harus minta maaf. Nah, kalau orang tersebut saya tidak akan maafkan kecuali engkau harus saya pukul. Bagaimana? Bagaimana Hanan? Harus siap untuk dipukul, ya enggak? Ini namanya kisos. Katabna alaihim anna nafsa bin nafs wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udna bil udun was sinna sin wal juruha qisas. Semua ada ada kisosnya. Mematahkan gigi seorang, siap giginya dipatahkan. Nah, menghilangkan telinga seorang, siap telinganya dihilangkan. Adapun kisah Abdullah Mas'ud tatkala membunuh Abu Abu Man Abu Jahal al-udun bil udun wa raas ziyadah karena Abu Jahal pernah memutus telinganya nah Abdullah Mas'ud telinga berasalnya dengan telinga adapun kepala tambahan itu ada perselisihan para ulama sebagian melemahkan nah karena yang bunuh bukan bukan Abdullah Mas'ud tapi dua orang yang masih kecil nah jadi ya, adapun kepala tambahan yang jelas kalau orang kafir pantas untuk dibunuh nah demikian pula adanya keikhlasan dan juga yandam Allah yaun dia betul-betul yazam yazam Allah yaun al-azam di sini kemauan yang keras untuk tidak mengulang adapun kalau masih ada kemauan eh, kemauan untuk mengulang lagi tapi karena tidak mampu. Ya misalnya dia senantiasa berzina. Allah berikan ujian dia tidak mampu untuk berzina. Tapi kalau seandainya sembuh dia akan mengulang lagi. Bagaimana atau banyak terima tidak terima? Tidak diterima. Ya, demikian tidak diterima. Atau sebelumnya dia ini pejudi Kemudian Allah timpakan badirnya itu fakir. Rumahnya terjual, mobil dan sebagainya. Tinggal satu-satunya itu sarung. Nah, misalnya saja. Tidurnya di kubuk, kubuk orang lain. Tapi keinginan kalau saya kaya, saya akan jadi bos judi lagi. Nah, yang demikian yang diterima. Atau karena pemerintah mengejar-ngejarnya. Nah, sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Nah, sebagian di Saudi itu, nah di Saudi, orang-orang Arab, bagaimana sebagai orang Arab ini, kalau di Saudi pakai jubah, pakai jubah, nanti datang ke Indonesia naik pesawat pun pakai jubah. Begitu sampai Indonesia, jubah yang dilepas, kaos oblong, celana levis. Nah, begitu. Jadi takutnya ketika di Saudi saja. Nah, di Saudi. Sama dengan TKW. Kalau di Saudi bagaimana? Perempuan-perempuan semua pakai jilbab. Pernah kita nah, berjumpa, kita gitu, pulang dari Yaman. Nah, kebetulan waktu itu banyak TKW. Nah, oh ini semuanya pakai jilbab hitam. Sampai Jakarta, tidak ada satupun yang pakai jilbab. Nah, hilang semua. Nah, ini takutnya dengan pemerintah Saudi. Yang demikian, obat demikian tidak diterima. Nah, percuma saja. Karena takut dengan pemerintah Saudi kalau tidak pakai jilbab nggak digaji. Nah, atau dimasukkan penjara. Nah, dalilnya apa dalilnya? Idza taqa musliman bisa sayfihima fal qatil wal finar. finnar. Jikalau dua orang berjumpa dengan pedangnya, artinya saling membunuh. Maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil. Fama balul maktul?" Qala innahu kan harisan ala qatli sahibihi. Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka itu pantas. Pembunuhnya masuk neraka pantas. Kenapa yang dibunuh juga masuk, masuk neraka? Rasulullah mengatakan, karena sebenarnya dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya. Sudah ada niatan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menuliskan. Tapi orang Jawa bilang apes. Nah, kedahuluan, kedahuluan yang dibunuh. Nah, ini ada kemauan, kemauan keras untuk membunuh saudaranya. Nah, azam yang kuat untuk membunuh saudaranya tapi tidak beruntung. Dibunuh. Jadi dua-duanya masuk neraka. Jika ada dua orang muslim sama-sama sering membunuh tadi, Mafhumul kalam? Nah. Ada berapa yang tidak hadir ini? Ibn Dil Adri mana? Anil Adri anaknya mana? Ada enggak? Yang satunya agak gemuk itu siapa? Temannya. Hah? Rizki ada enggak? Oh, ini enggak ada. Baru masuk sudah enggak ada gimana? Ada? Baik disuruh datang ke rumah. Nah, dua-duanya suruh datang ke rumah. Nah, yang bilang nanti Muhammad matiin bilang lalu ke rumah sekarang. Baiklah.